السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang salah satu bab yang ada dalam kitab tauhid yaitu tentang termasuk bahagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala sabar terhadap segala takdirnya termasuk bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala bersabar terhadap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah Pembahasan sabar adalah merupakan salah satu pembahasan yang semestinya diketahui dan dipahami oleh kaum muslimin. Pertama, karena kondisi kita, kondisi zaman kita, di mana banyak kaum muslimin yang mendapatkan cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana banyak kaum muslimin yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam bentuk kesusahan ataupun dalam bentuk kemudahan dan kelapangan. Kenapa kata katakan bahwa ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Panablukum bisyarri wal khair fitnatan lakum." Dan kami akan uji kalian dengan sesuatu yang tidak kalian sukai termasuklah di antaranya bencana-bencana, musibah dan lain sebagainya. Wal khair dan kami akan uji kalian dengan sesuatu yang kalian sukai, termasuklah di antaranya kelapangan-kelapangan hidup dan lain sebagainya. Artinya kesemua itu adalah merupakan cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan lakum wa ilaina turja'un. Itu semua kami lakukan untuk menguji mengetes kalian dan ketahuilah bahwasanya kalian akan kembalikan kepadaku. Itu yang pertama. Faktor yang kedua kenapa kita harus mengetahui tentang sabar ini karena banyak kaum muslimin yang salah di dalam memahami sahabat tersebut sehingga akhirnya mereka mengira bahwasanya sabar hanya dibutuhkan di saat-saat susah di saat-saat seorang dalam menghadapi kesempitan-kesempitan hidup dan lain sebagainya padahal seperti yang telah disebutkan di dalam ayat tadi ujian-ujian yang kita dituntut untuk bersabar di dalam menghadapinya tidak hanya dalam bentuk kesempitan kesusahan-kesusahan hidup akan tapi begitu juga dalam bentuk kelapangan-kelapangan hidup kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia adalah merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang kita dituntut untuk bersabar Makanya para ulama ketika berbicara tentang sabar ini mereka mengatakan bahwasanya sabar tersebut terbagi kepada tiga. Yang pertama itu sabar di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap segala takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kesemua bahagian ini kita dituntut untuk bisa bersabar di dalam menghadapinya. Dan penggunaan kata sabar di dalam tiga aspek ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina sabaru rabbihim." Dan orang-orang yang bersabar di dalam mencari atau berharap melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bersabar di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, berharap agar dapat bertemu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dan orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bersabar dan mereka bertawakal kepada Rabbnya. Orang-orang yang bersabar dan mereka bertawakal kepada Rabbnya. Ayat ini juga menyebutkan kata-kata sabar yang mana sabar di dalam ayat ini itu diperuntukkan ketika menghadapi segala macam takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang bersabar dan mereka bertawakal kepada Rabbnya. Kemudian bersabar terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina." Dan bersabarlah engkau terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahwasanya kalian selalu berada di bawah penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat mengetahui apa yang kita lakukan, kita dituntut untuk bersabar. Allah Subhanahu wa taala perintahkan wasbir, maka bersabarlah kalian untuk meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Fa innaka bi'ayunina karena sesungguhnya kamu kalian berada dalam kelihatan kami kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi dapat kita ketahui bahwasanya sabar di dalam Islam tidak hanya dituntut ketika kita menghadapi masa-masa sulit atau kesusahan Hmm. Akan tapi dia juga dituntut di dalam bahagian-bahagian lain dalam kehidupan kita. Di antara yang bersabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena tatkala kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala banyak godaan-godaan dari setan yang masuk ke telinga kita yang dibisikkan ke telinga kita agar kita berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di saat-saat kita berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah-perintahnya, syaitan membisikkan bisikan-bisikannya, godaan-godaannya kepada kita agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu kita dituntut untuk sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Begitu juga sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena di saat-saat kita melihat orang-orang merasa nyaman atau menikmati sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menggoda kita tidak mustahil bagi orang yang tidak memiliki kesabaran akan terjerumus dalam larangan-larangan tersebut. Di saat kita melihat orang-orang terjerumus ke dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kesabaran, tidak mustahil kita akan terjerumus seperti mereka dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Makanya dalam keadaan-keadaan seperti itu kita dituntut untuk bersabar. Begitu juga bersabar dan ini yang umum yang banyak diketahui oleh kaum muslimin yaitu dalam menghadapi takdir takdir Allah Subhanahu wa taala apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada diri kita apakah dalam musibah bencana dan lain sebagainya kita dituntut untuk bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini semua adalah merupakan bahagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah merupakan bahagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pengarang kita mengatakan bahwa bahagian termasuk bahagian dari iman itu sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas atau menjelaskan tentang bahagian-bahagian atau sabar di dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita akan sebutkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan sabar, yang menjelaskan tentang keutamaan sabar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri dengan kesabaran dan salat. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan salat. Kemudian di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersabar yang menunjukkan keutamaan sabar tersebut innallaha ma'as sabirin Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Muncul pertanyaan, kalau hanya kebersamaan itu fadilah dari sabar tersebut sebenarnya tidak ada keistimewaan sabar. Kalau begitu tidak ada keistimewaan sabar tersebut. Kenapa? Karena di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama makhluk-makhluknya. Di mana letak keistimewaannya? Kalau hanya kalau hanya kebersamaan Allah kalau hanya kebersamaan Allah keutamaan sabar itu sebenarnya tidak ada keistimewaan sesuatu, sesuatu yang spesial dari sabar tersebut. Kenapa? Karena ayat lain menjelaskan dengan orang-orang yang tidak sabar pun Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Wa huwa ma'akum dan dia selalu bersama kalian banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama manusia secara umum, bersama makhluk secara umum. Kita katakan bahwasanya kebersamaan yang ada di dalam sabar ini untuk orang-orang yang bersabar tidak bersama tidak sama dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang sabar yang disebutkan di dalam ayat tersebut tidak sama dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya secara umum. Makanya ketika berbicara tentang masalah kebersamaan Allah bersama makhluk-makhluknya, para ulama akidah menjelaskan bahwa kebersamaan itu terbagi kepada dua. Yang pertama, kebersamaan yang spesial, istimewa, khusus. Itulah kebersamaan Allah bersama orang-orang yang sabar kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang beriman kepadanya. Kebersamaan ini tidak sama dengan kebersamaannya dengan makhluk-makhluknya secara umum. Kebersamaannya dengan makhluk-makhluknya secara umum bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka lakukan apa yang mereka ucapkan dan segala tindak tanduk mereka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya secara umum. Akan tetapi kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba hamba yang bertakwa, yang mukmin, yang bersabar itu bermakna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menaungi mereka akan selalu menolong mereka, memberikan pertolongan kepada mereka, akan selalu memberikan bantuan kepada mereka. Itu makna sabarnya. Makna kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Jadi berbeda. Ketika kita tahu perbedaan antara kebersamaan Allah dengan makhluknya secara umum dengan kebersamaan Allah dengan orang-orang yang bersabar orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mukmin, maka kita tahu bagaimana istimewanya sabar, bagaimana keutamaan sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keterangan-keterangan lain yang menjelaskan tentang keutamaan sabar ini itu sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma u'tiya ahadun ataan khairan wa awsa'a min sabr." Tidak ada satupun pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang lebih baik dan lebih luas, lebih berharga daripada sabar. bahwa Bahwasanya sabar adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang paling baik, yang paling mulia, yang paling bermanfaat kepada makhluk-makhluknya. Ketika seseorang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pemahaman yang telah saya sebutkan tadi, itu sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, sabar di dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang diberikan kesabaran seperti ini, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah merupakan pemberian yang sangat mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma adun khairan wa awsa min sabar. Tidak ada pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang yang lebih baik daripada sabar. Dan di dalam hadis lain diriwayatkan secara mauquf bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pasti bahwa itu mampu sanadnya hanya sampai kepada sahabat. Akan tapi sebagian meriwayatkannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, al sabru nisful iman." Bahwasanya sabar adalah separuh dari iman. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wajadna khaira 'aishina bis-sabr." Kami merasakan kami temui keindahan hidup kami bersama kesabaran. Kami rasakan indah dan enaknya hidup baru kami rasakan betapa indah dan enaknya hidup itu bersama kesabaran. Ini beberapa mukadimah tentang keutamaan sabar yang menampakkan kepada kita betapa mahalnya kesabaran tersebut. Betapa mulianya kesabaran tersebut. Olehnya karena tidak heran kita kalau seandainya sebahagian orang-orang saleh yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala meminta kesabaran ini dalam doa-doanya. Kita tentunya masih ingat di antara doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Rabbana afrij alaina sabra. Rabbana afrid alaina sabra. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran. Ya Allah, anugerahkanlah kesabaran kepada kami. Kenapa? Karena mereka tahu betapa mahalnya, betapa mulianya, betapa berharganya kesabaran tersebut di dalam kehidupan seorang muslim, di dalam kehidupan seorang mukmin. Kaum muslimin rahimahumullah di dalam bab ini pengarang kitab membawakan beberapa ayat dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat at taqabun "Wa man yu'min billah yahdi qalbah." Wa may yu'min billah yahdi qalbah dan barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala akan masukkan petunjuk ke dalam hatinya. Ayat ini sebelumnya berbunyi ma asaba min musibatin ma asaba min musibatin illa bi idznillah Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang apapun bentuk musibah tersebut. Entah sakit, kefakiran, himpitan-himpitan hidup yang dirasakan oleh seorang apapun bentuknya Allah Subhanahu wa taala katakan ma asaba min musibatin illa biiznillah tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang kecuali itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala katakan wa may yu'min billah yahdi qalbah dan barang siapa yang beriman kepada Allah barang siapa yang beriman meyakini bahwasanya musibah-musibah tersebut terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala bahwasanya musibah-musibah tersebut terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang meyakini seperti itu Allah Subhanahu wa taala katakan di qalbah. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan hidayah ke dalam hatinya. Ibnu Abbas radhiyallahu an salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia berkata bahwasanya maksud dari ayat illa idnillah Hmm. Tidak satu pun musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah, yaitu dengan kehendak Allah. Dengan takdirnya. Dengan masyiahnya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Artinya waman asabathu musibatun fa'alima annaha biqada'illah wa qadarihi fasabara wahtasaba wastaslama liqada'illah jazahullah bihidayati qalbih. Barang siapa yang ditimpa sebuah musibah kemudian dia tahu dia yakin bahwasanya musibah tersebut terjadi atas takdir kodok dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bersabar berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti semuanya baik Sehingga tidak pantas bagi seorang hamba untuk berkeluh kesah apalagi menyalahkan takdir tersebut. Makanya lalu dia bersabar kemudian berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan hal tersebut jazahullahu taala bihidayati qalbi Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia balasan dengan hidayah memasukkan hidayah ke dalam hatinya. Yang mana hidayah ini adalah merupakan asal muasal dari segala macam bentuk kebahagiaan. Dasar asal akar dari segala macam bentuk kebahagiaan berasal dari hidayah, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya. Ayat ini secara tidak langsung tentunya juga menyebutkan tentang keutamaan sabar. Secara tidak langsung menyebutkan tentang keutamaan bersabar kepada takdir-takdir Allah Subhanahu taala atas takdir-takdir Allah Subhanahu taala. Apa kesamaannya di situ? Orang-orang yang bersabar Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia hidayah, petunjuk. Pemberian apa lagi yang lebih berharga yang kita harapkan daripada hidayah. Hidayah adalah merupakan pemberian Karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga yang semestinya dicari-cari oleh setiap mukmin, setiap manusia bahkan. Dan dengan kesabaran sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan hidayah tersebut insya Allah. Kemudian selanjutnya pengarang kitab membawakan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berfungsi sebagai contoh dari beberapa sikap yang bertentangan dengan kesabaran atau bertolak belakang dengan kesabaran. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnatani fil nas huma bihim kufrun." al fil nasab wan niyahatu 'ala al-mayyit. Dua hal yang apabila ada pada manusia maka akan menjerumuskan dia di dalam kekufuran, dalam kekafiran. Yang pertama yaitu mencela nasab keturunan. Yang kedua meratapi mayit. Meratapi mayit. Ada beberapa poin-poin penting yang perlu kita pahami dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini. Yang pertama, kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Isnatan finnas huma bihi kufrun" atau huma bihi kufrun. Dua perkara yang apabila ada terdapat pada manusia, pada seorang manusia, maka akan menjerumuskan dia ke dalam kekafiran. Apa maksud kufur ini? Apakah itu bermakna dia keluar dari Islam? Sehingga dicap sebagai seorang kafir? Atau dia memiliki makna lain? Atau dia bermakna lain Pengarang kitab membawakan penjelasan yang disebutkan oleh Syekhul Islam bahwasanya maksud dari kata-kata kufur ini adalah artinya barang siapa yang kedua sifat ini ada pada dirinya maka sifat-sifat kekufuran itu ada berarti sudah muncul, sudah ada pada dirinya. Kenapa? Kata beliau, karena nafsul khaflatain kufrun haitsu kanata fi a'malil kuffar. Karena kedua sifat tadi adalah perbuatan kufur yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Ketika kedua sifat ini ada pada seorang muslim, maka berarti sifat-sifat kekufuran itu ada pada dia. Ini diantara penjelasan para ulama tentang hadis Rasulullah SAW yang mulia dari situ dapat kita simpulkan bahwasanya hadis ini tidak bermakna bahwasanya apabila ada dua sifat ini pada seorang muslim maka dia keluar dari Islam. Ini perlu kita pahami tentang masalah takdir, pengkafiran, mengecap seseorang sebagai kafir adalah merupakan sebuah perkara yang sangat besar di dalam Islam. Sehingga kita dituntut untuk berhati-hati di dalam pertama memahami nas-nas ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggunakan kata-kata kufur ini. Kemudian berhati-hati di dalam memakainya ketika ingin menghukumi seseorang. Kenapa? Yang pertama, ketika kita salah di dalam memahami ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggunakan kata-kata kufur yang atau yang semisalnya tidak mustahil akan menyebabkan kita gegabah, terburu-buru atau bermudah-mudah untuk mengkafirkan seorang muslim. Ketika kita tidak paham, ketika kita tidak memahaminya dengan baik, ketika kita tidak mengetahui apa penjelasan para ulama tentangnya. Dari perkataan Syekhul Islam tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya maksud dari kata-kata huma bihi kufrut dia kafir dengan itu bermakna bahwasanya dengan adanya dua sifat ini sifat-sifat kekufuran sudah ada pada dirinya. Akan tapi bukan berarti dia kafir. Karena di antara kaidah-kaidah takfir mengkafirkan seseorang yang disebutkan oleh para ulama tidak mesti seseorang yang melakukan perbuatan kafir dia bisa dicap sebagai seorang kafir atau tidak mesti seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan musyrik kesyirikan dia bisa kita cap sebagai seorang musyrik boleh jadi seorang muslim melakukan perbuatan-perbuatan kufur melakukan perbuatan amalan-amalan yang apabila dia lakukan dengan ilmu sadar bahwasanya itu adalah merupakan perbuatan kufur dan dia tahu itu mengkafirkan Apabila dia melakukan itu atas dasar pengetahuan, atas dasar ilmu, tahu tentang hukumnya, maka barulah bisa kita katakan dia kafir. Akan tapi betapa banyak kaum muslimin yang melakukan amalan-amalan kufur atau yang memiliki sifat-sifat kufur di antaranya seperti yang ada dalam hadis Rasulullah SAW ini akan tapi mereka tidak tahu bahwasanya itu adalah amalan-amalan orang-orang kafir atau sifat-sifat kufur nah orang-orang yang seperti ini tidak sepantasnya untuk dicap sebagai seorang kafir sama halnya Ketika seorang kafir atau musyrik melakukan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang merupakan bahagian dari keimanan. Itu tidak mesti Tuhan dia tidak bisa untuk dicap sebagai seorang mukmin meskipun dia melakukan amalan-amalan orang-orang mukmin. Apa di antara amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang mukmin atau amalan-amalan yang dia adalah merupakan bahagian dari keimanan? Sedekah, berinfak, amalan-amalan sosial adalah merupakan bahagian dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman menjelaskan tentang keutamaan sedekah, infak dan lain sebagainya. Lantas ketika ada seorang kafir melakukan atau berinfak, apakah bisa kita katakan bahwa dia mukmin? Tidak. Tentu tidak bisa untuk kita katakan dia mukmin. Karena hanya satu amalan, amalan keimanan yang dilakukan. Begitulah sebaliknya. Tidak seluruh amalan-amalan kufur atau syirik yang dilakukan oleh seseorang bisa menjadikan dia sebagai seorang kafir atau bisa untuk dicap dia bisa untuk dicap sebagai seorang kafir ada syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama yang sangat detail sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa takfir adalah merupakan sebuah permasalahan yang sangat berat yang sangat besar yang harus dilakukan dengan keberhatian yang tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang karena besarnya karena beratnya permasalahan tersebut mulai dari zaman dahulu dari zaman Rasulullah SAW bahkan sampai sekarang betapa banyak orang-orang mukmin yang melakukan amalan-amalan kufur akan tapi seberapa saja di antara mereka yang baru dicap sebagai seorang kafir. Banyak. Mungkin kalau seandainya kita cari orang-orang mukmin yang melakukan amalan-amalan kufur. Akan tapi para ulama tidak cap mereka sebagai seorang kafir. Kenapa? Karena masalah takfir, pengkafiran adalah merupakan salah satu masalah yang sangat berat, besar, yang harus diperhatikan oleh seorang muslim sehingga tidak gegabah di dalam mencap saudaranya sebagai orang kafir. Ini kata-kata kufur yang ada dalam hadis ini tidak bermakna bahwasanya apabila dua sifat ini ada pada seorang mukmin lantas dia mudah atau bisa untuk dicap sebagai orang kafir. Tetapi kan dia bermakna sifat-sifat kekufuran sudah ada pada dirinya. Atau sebagian para ulama mengatakan bahwasanya makna dari kufur di sini adalah kufur nikmat, bukan kufur yang mengeluarkan dia dari Islam. Apa dua sifat tersebut yang harus kita jauhi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bahaya dari kedua sifat ini yang pertama apa fin nasab mencela nasab keturunan. Termasuk di antaranya sebagaimana yang dijelaskan para ulama yaitu merubah nasab keturunan dia. Karena keengganan dia untuk bernasab dengan nasab dia yang semula. Mungkin karena dia menganggap bahwasanya itu tidak baik atau merendahkan harga dirinya dan lain sebagainya sehingga dia bernasabkan menisbatkan dirinya kepada yang lain. Yang kedua, an-niyahatu 'alal mayyit yaitu meratap mayit. Apa kaitan antara hadis ini dengan bab yaitu termasuk bahagian iman yaitu sabar terhadap takdir takdir Allah Subhanahu wa taala Seseorang dilahirkan dalam nasab-nasab tertentu atau seseorang ditimpakan sebuah musibah, kematian, kesemuanya adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya harus dihadapi oleh seorang muslim atau mukmin dengan penuh kesabaran. Dengan penuh keyakinan bahwa itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya cobaan-cobaan tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala Ketika dia sadar, dia tahu bahwa bahwasanya musibah yang menimpa dirinya itu adalah berasal dari Allah dan apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan memiliki hikmah-hikmah yang banyak. Maka dia bersabar. Satu permasalahan lain yang juga muncul dari hadis ini mungkin atau pertanyaan, apakah itu bermakna seorang mukmin dilarang untuk menangisi mayit ketika seorang kerabat orang terdekat dari dia meninggal dunia apakah itu bermakna bahwa dia dilarang untuk menangis Pengarang kita menyebutkan bahwasanya menangis menangisi mayit karena kesedihan karena sifat kasih sayang kita yang ada kepada si mayit tidak termasuk bahagian daripada an-niyahah yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih ketika seorang yang kita kasihi, yang kita cintai meninggal dunia. Lantas kita menangis, air mata berlinang, dia tidak termasuk bahagian dari niat meratapi mayit yang dicela oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah menangis ketika beliau tertimpa musibah seperti itu. Ketika putranya Ibrahim meninggal dan hampir seluruh putra putri Rasulullah SAW meninggal di usia-usia kecil kecuali beberapa orang di antara putrinya. Yang lain putra putra yang meninggal di usia-usia mereka masih kecil. Ketika putra beliau Ibrahim meninggal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis, berlinang kedua matanya. Kemudian beliau berkata, "Tadma'ul ain wa yahzanul qalb wala naqulu illa ma yurdir rabb atau dalam riwayat lain dikatakan innal aina la tadma wal qalba la yahzan ya tidak mata hanya bisa mengeluarkan air mata dan hati hanya bisa bersedih akan tetapi kami tidak mungkin untuk mengeluarkan kata-kata kecuali yang diridhoi, yang diizinkan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam keadaan sedih seperti ini, kami tidak mungkin untuk mengeluarkan kata-kata ucapan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam keadaan sulit, sedih, duka kita yang sangat mendalam, seorang anak yang ia cintai meninggal Rasulullah SAW katakan itu tidak berarti bahwasanya kita diperbolehkan untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Apa kata-kata yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu taala itulah yang dimaksudkan dengan ratapan. Itulah yang dimaksudkan dengan rasa ratapan. Menyesal atas takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut atau tidak terima atas takdir tersebut, kemudian berkeluh kesah. Inilah yang dimaksudkan dengan ratapan yang dilarang. Akan tetapi kalau hanya sekedar sedih, menangis karena kasih sayang, dia tidak termasuk bahagian dari ratapan yang dilarang atau dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita katakan demikian? Karena Kalaulah kita katakan bahwasanya menangis karena sedih ini juga termasuk bahagian dari ratapan yang diharamkan di dalam Islam atau yang dicela oleh Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah SAW sudah melakukan sesuatu yang dicela di dalam Islam dan itu mustahil dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya untuk menggabungkan atau mem mempertemukan antara kedua riwayat ini. Riwayat yang pertama menjelaskan tentang larangan ratapan. Riwayat yang kedua menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah menangis. Bagi sebagian orang, dia beranggapan bahwa ini bertentangan. Untuk memajukannya atau untuk bisa memahaminya secara baik, saya katakan bahwasanya tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika putra beliau Ibrahim meninggal tidak termasuk bahagia dari ratapan yang beliau celah di dalam hadis Abu, Hurairah radhiyallahu anhu. Tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat putra beliau meninggal adalah merupakan tangisan yang muncul akibat kasih sayang terhadap anak, terhadap orang yang telah meninggal. Adapun ratapan, dia adalah merupakan tangisan yang disertai dengan keluh kesah menyalahi takdir Allah Subhanahu wa taala atau mengkritik takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu diikuti dengan ucapan-ucapan tidak terima terhadap takdir-takdir tersebut, kemudian sikap-sikap seperti merobek-robek pakaian atau melukai wajah atau tubuh. Nah, inilah ratapan yang dilarang di dalam Islam atau dicela oleh Rasulullah SAW. Ini beberapa bahagian dari kesabaran yang disebutkan oleh pengarang kitab sebagai contoh melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaitu di antara contoh-contoh kesabaran yang disyariatkan di dalam Islam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sabar di dalam menghadapi musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk atau sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang dilahirkan dalam keadaan seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian di akhir bab pengarang kitab membawakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang semestinya dapat menjadi penghibur paling tidak penyejuk hati seorang mukmin atau untuk menyadarkan seorang mukmin bahwasanya apa yang dia rasakan, musibah yang dia rasakan tidaklah seberapa dibandingkan dengan musibah-musibah yang telah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang saleh terdahulu. Sehingga dengan demikian dia selalu bersyukur sehingga dengan demikian dia selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika seorang muslim tidak memahami itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada dirinya, kemudian sifat sabar pun tidak ada pada dirinya, tidak mustahil dia akan berkeluh kesah, kemudian menyalahi takdir Allah Subhanahu wa taala atau bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala wal billah. Hadis yang kita maksudkan itu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jaza ma al bala." Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man saqita falahu Artinya sesungguhnya besarnya pahala balasan dari Allah bergantung kepada besarnya ujian yang Allah SWT timpakan kepada seorang makhluk. Besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada besarnya ujian cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada makhluk. Semakin besar ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba-hambanya. Kemudian ditanggung untuk bersabar menerima musibah-musibah ujian-ujian tersebut dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasan yang semakin besar pun insya Allah dia akan dapatkan. Makanya kita tahu bahwasanya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi Orang yang paling berat ujiannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, Asyadun nasi bala'at al-anbiya. Orang yang paling berat ujian cobaannya adalah para nabi. Betapapun beratnya musibah yang kita rasakan, betapapun beratnya ujian yang kita rasakan, ketahuilah bahwasanya itu tidak seberapa dengan apa yang dirasakan oleh para nabi termasuk yang mana Nabi kita yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya kala beliau ditimpakan sebuah penyakit yang tidak yang yang ukurannya adalah untuk dua orang makhluk selain beliau yang tidak mampu untuk dihadapi diterima oleh satu orang makhluk. Beliau diuji dengan penyakit suatu hal yang menyebabkan beliau sakit. Lebih berat daripada apa yang dirasakan oleh hamba-hambanya. Ukuran musibah untuk dua orang, sakit untuk dua orang kadang-kadang ditimpakan kepada Rasulullah SAW. Begitu sakit atau musibah, ujian yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya Ketika kita membaca sejarah kisah-kisah para nabi, kita tahu betapa beratnya musibah-musibah, ujian-ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada nabi-nabi. Baik Nabi kita yang mulia Muhammad SAW Alaihi Wasallam ataupun Nabi-Nabi yang lain sebelum beliau. Kita tahu ada di antara para anbiya yang ditimpakan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebuah penyakit yang sangat luar biasa akan tapi mereka tetap bersabar. Kita tahu ada sebagian para ambia yang ditimbangkan sebuah ujian di mana seluruh keluarga yang menolak untuk mengikuti dakwanya. Akan tapi beliau tetap bersabar. Begitulah ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada nabi-nabinya. Asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya, balaknya cobaannya adalah al-anbiya. Kemudian Rasulullah SAW katakan summal amsal fal amsal. Kemudian yang lebih dekat kepada itu, kemudian lebih dekat kepada itu. Semakin dekat ketaatan seseorang, semakin tinggi ketaatan seseorang, maka semakin tinggi pula ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala benci kepadanya. Bukan Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepadanya. Akan tapi demikianlah takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima yang itu memiliki hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Yang diantaranya Allah Subhanahu wa taala ingin sebut kesalahan-kesalahan dosa-dosanya melalui balak atau ujian-ujian tersebut. Sehingga ketika dia mati, ketika dia meninggalkan dunia ini setelah mendapatkan ujian-ujian tersebut, mudah-mudahan dia meninggal dalam keadaan bersih tanpa ada dosa. Karena dosa tersebut telah disebut dengan ujian-ujian tersebut, musibah-musibah tersebut. Inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sungguhnya besarnya pahala sesuai atau bergantung kepada besarnya ujian. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila telah mencintai seseorang suatu kaum maka Allah Subhanahu wa taala akan uji dia. Dan kita sudah sebutkan di awal pertemuan tadi bahwasanya ujian Allah Subhanahu wa taala ini bisa dalam bentuk sesuatu yang tidak ia sukai, apakah dalam bentuk musibah, kesempitan-kesempitan hidup, kefakiran, kelaparan dan lain sebagainya ataupun dalam bentuk kelapangan-kelapangan hidup sesuatu yang dia sukai. Allah Subhanahu wa taala akan, akan uji dia. Faman radiya falahur riba wa man falahur falahu suh. Barang siapa yang ridho kepada ujian Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka keridhaan dari Allah lah untuknya dan barang siapa yang murka tidak terima terhadap ujian tersebut, maka kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala pula yang dia akan dapatkan.